rahimakumullah alhamdulillah dengan syukur dari Allah SWT dari nikmat dari Allah SWT kita bisa bertemu kembali untuk membahas ilmu saraf al-kafi fi ilmu saraf Dan kita sudah masuk pada halaman 24 ya. <clears throat> Tasrif fi'il nahi fi'lin tasrifu fi'lin nahi al-muttasili bi nasbin ya. Sampai situ kan? Hmm. Masuk ke tamrin apa tamrinnya sudah itu? <clears throat> Tamrin satu udah. Tamrin satu udah, tamrin dua ya sekarang ya. Ya, jadi kita e, terakhir membahas tentang tasrif fi'il nahi ya dan juga e, ber, apa namanya yang selanjutnya yaitu tasrif fi'lin nahi al-muttasil bi dhamir nasbin. Sebagaimana dalam contoh di situ la tas'alhu, la tas'alhuma, la tas'alhum. La tas'alha, la tas'alhuma, la tas'alhum, e, la tas'alhunna ya, salah cetak di sini. La tas'alhunna, la tas'alni, la tas'alna ya. Artinya jangan engkau bertanya kepadanya. Jangan kamu satu orang laki-laki bertanya kepada mereka berdua. Jangan kamu satu orang laki-laki bertanya kepada mereka. Terus sampai la tas'alna, jangan engkau atau kamu satu orang laki-laki bertanya kepada kami. Ya. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah masuk ke tamrin satu, sekarang tinggal tamrin dua. Perintahnya adalah tarjim, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya, ke dalam bahasa Indonesia. Di situ uh, yang pertama ya ini latas aluni apa? Latas aluni sebelah kanan. Iya. Janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih bertanya kepada saya, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Ninya di sini bisa laki bisa perempuan. Berikutnya latas alhum. <coughs> latas alhum. Hmm. Ya. <coughs> Ini nah, nah. iya. betul. La tas'alun ini domirnya anta. Janganlah kamu satu orang laki-laki. Ya. Iya, betul. Mereka banyak ya laki-laki. Iya, jadi janganlah kamu satu orang laki-laki bertanya atau meminta kepada mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Ya, hum di sini eh, kembali kepada eh, muzakar jamak. Berikutnya hilatas alih, alihi, latas alihi. Hmm. Hmm. Iya, kepadanya satu orang laki, laki betul. Latas alihi, jangan lupa latas ali itu adalah kembalinya kepada domir anti. Selanjutnya latas ala hunna, latas ala hunna, silakan. nah tiga orang laki-laki, eh tiga orang perempuan bagus sekali. La tas'ala di situ terkandung domir ada eh, dua yaitu huma eh antuma ya untuk laki-laki ataupun perempuan. La tas'al nani, la tas'al nani. Apa di sini? La tas'al nani. Iya, la tas'al nani. Nah, di sini kan seperti yang pernah saya eh, sampaikan sebelumnya bahwasanya eh, apa namanya fi'il tasrif fi'il nahi itu bukan hanya hanya bukan hanya sekedar domir anta tetapi bisa domir antuma bisa domir antum bisa domir anti bisa domir antuma bisa domir antunna kan gitu ya jadi uh, kalian, iya betul janganlah kalian perempuan tanyakan kepada kepada Iya begitu. Jadi janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih. Ini berarti domir yang terkandungnya domir apa? Domir antun lah di situ. Ya karena kalau e, tasrif sebagai tasrif fi'il nahi e, di atas itu kan kalau kita terapkan la tas'al Kemudian la tas'ala, la tas'alu, la tas'ali, la tas'ala, la tas'alna kan gitu ya. Nah, kemudian domir e, eh, fi'il nahi la tas'alna itu tinggal di uh, tinggal disambung dengan uh, eh, domir nasab mutasil ya jadi bisa latas alnahu latas alnahuma latas alnahum latas alnaha latas alnahuma latas alna hunna latas alna ni latas alna nah nah di sini muncul di sini latas alna akhirnya uh, apa namanya ketemu maknanya janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih bertanya kepada saya laki-laki ataupun perempuan latas alnani gitu ya e, kembali ke sebelah kanan lata murhunna lata murhunna <coughs> janganlah kamu satu orang memerintahkan <coughs> mereka tiga orang perempuan iya baik lata murhunna janganlah kamu satu orang laki-laki memerintahkan kepada mereka tiga orang perempuan atau lebih latamna'ni mm -mm. Ini mudah, ini domir yang terkandung adalah domir apa? La tamna. Nih. Kita pisah di situ ada dua unsur, ada dua kata. Uh, la ya kemudian tamna. Tamna ini taf'al kan dia. Kemudian dengan domir ni. Nah, berarti ada dua unsur situ kalau dipisah. Tamna sama ni. Tamnaknya kalau dari eh, dari fi'il madinya mana ayam na'u artinya menolak, mencegah, melarang, menghalangi bisa. Berarti kalau nak ni apa artinya? Janganlah. Betul. Betul. Uh -huh. Janganlah eh, satu orang di sini apa nah. dia apa kamu <laughs> apa <laughs> saya gitu. Janganlah. Uh Betul. Satu orang. Uh -huh. Melarang. Iya. Uh, eh, ni. Ni itu berarti kembalinya ke domir. domir siapa? Iya betul. Melarang ku atau melarang saya. Perlu di apa di, dirinci lagi. Latamna, janganlah kamu satu orang laki-laki. Ya, itu asal katanya dari latamna, latamna, latamnau, latamnai, latamnaa, latamnaa. Nah, sini latamna ni. Dan perlu diingat diingat ingat kembali bahwasanya yang namanya fi'il nahi itu domirnya khusus anta antuma antum saja, anti antuma antuna. Jadi eh, tidak akan jauh dari domir mukhatab gitu ya. Jadi la tamna itu domir yang terkandung di dalamnya adalah, adalah domir anta. Janganlah kamu satu laki-laki menghalangi saya. Janganlah kamu satu laki-laki melarang saya atau mencegah saya atau menolak saya. Laki-laki ataupun perempuan ya uh, pada domir nasabnya itu laki-laki ataupun perempuan. Berikutnya antum akhi latan surhum. Eh, latan suro ya, latan surohum di sini ada alifnya. Latan surohum ya. Mm Betul. Kalian dua orang laki-laki atau perempuan. Betul. Iya. Hmm. Janganlah kalian dua orang laki-laki ataupun perempuan menolong mereka tiga orang laki-laki atau lebih gitu. atau bahasa singkatnya janganlah kalian menolong mereka gitu kan kalau dipersingkat seperti itu cuman kita e, sebutkan secara detail itu supaya selalu ingat selalu ingat nanti kalau sudah ini dikuasai itu nanti ketika kita meringkas itu uh, yang di otak itu detail gitu kalau di mulut sih boleh meringkas tapi di sini sih detail jadi kita uh, apa namanya punya dua uh, manfaat gitu kan. Manfaat yang pertama adalah kita tahu secara detail. Adapun kalau mengucapkan bisa didetailin, bisa bisa juga secara diringkas. Tapi kalau khawatir kita hanya meringkas-meringkas, ketika kita merinci lebih detail itu kebingungan, lupa gitu. Ini siapa ya gitu kan. Nah, jadi kita di, diperkuat dari sisi pemahamannya aja gitu. Nanti kalau sudah uh, apa namanya sudah kuat, kita bisa mengerti sendiri lah gitu. Baik, berikutnya untuk mahi la taqtuluhum. La taqtuluhum. Nah, sini hmm. kalian tiga orang laki-laki atau lebih hmm. membunuh mereka tiga orang laki-laki atau lebih. Nah, ahsan tak mumtaz ya. La taqtuluhum adalah terjemahannya seperti tadi. Janganlah kalian tiga orang laki-laki atau lebih membunuh mereka tiga orang laki-laki atau lebih. La tadribihi. La tadribihi. Apa artinya? Iya. Betul. Terakhir di sini la tadribuhu. memukul. Iya, tadribu memukul. La tadribuhu, janganlah kalian tiga orang laki-laki terlebih memukulnya satu orang laki-laki. Ini uh, apa namanya? menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tamrin yang ketiga sebaliknya, tarjim ila lughatil arabiyah Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, soalnya dalam bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Soalnya adalah jangan kau tanyakan kepada saya. Kau di sini maknanya satu ya. Jangan kau satu orang tanyakan kepada saya apa bahasa Arabnya. <laughs> eh, salah ya salu. salah ya <laughs> salu itu bertanya, meminta, bertanya. itu salah ya salu. Nah, berarti sudah ketemu kalau udah di, di sudah ketemu fiilnya salah ya salu ketika fi'il nahi atau domirnya khusus yang mukhotob gitu maka bahasa Arabnya apa hmm, la tas'al betul atau apa lagi? ada satu lagi nah, sebab di sini kaunya di sini dari rinci laki atau perempuan jadi jawab dua <laughs> kalau misalkan yang itu laki-laki kalau yang perempuan bagaimana jangan kau tanyakan kepada saya bisa latas alni atau Hmm? Nah. Bukan. Nah. Kan kan kalau kau itu bisa laki-laki anta sama anti kan? Nah yang anta betul tadi latas alni. Nah ketika yang anti itu beda lagi ininya suaranya, beda lagi tasrifnya. Nah, seperti di awal itu bisa kita lihat di sini rumusnya. Nah, itu tafadhol. Tinggal dipasang-pasangkan saja sih sebenarnya <laughs> gitu. Latas alni atau la apa? Hmm. Atau kita uh, apa namanya kasih bahan, kita ambil dari atas. Uh, ketika jangan engkau pergi, la tadhab. Kemudian la tadhaba, la tadhabu. Kemudian berikutnya la tadhabi. Nah, la tadhabi, la tadhaba, la tadhabna. Nah, ambil dari situ la tadhabi. Terapkan pada la tas'al, uh, eh, sa'ala yas'alu. Belum ketemu. <laughs> Dibantu foto tuh, Latas album lebih parah lagi. <laughs> ini masih nomor satu. Iya nomor satu masih. Karena apa? Ya. Ini eh, soal ya. Jangan kau tanyakan kepada saya. Ini yang kaunya di sini tidak di tidak di tidak di koid, tidak ditakid, tidak dibatasi, tidak dijelaskan di situ laki atau perempuan. Nah kita sebutkan dua-duanya. Nah, yang perempuannya belum. Ini tadi kita sudah menjawab latas alni itu sudah betul. Latas alni jangan kau tanyakan kepada saya kaunya laki-laki. Nah kalau yang perempuan bagaimana? Nah itu latas alini nah, itu jawabannya. latas <laughs> alhu eh latas alni atau latas alini. Kalau misalkan nggak pakai domir ya, nggak pakai domir mutasil, itu kita jawab cuma latas al sama latas ali gitu. Latas al sama latas ali. Nah, kebetulan eh, fi'il sa'ala yas'alu itu membutuhkan objek. Membutuhkan objek, dia dia muta'addi. Maka itu sangat sangat mungkin sekali bersambung dengan domir nasab. Contohnya adalah di sini saya. Nah, ketika untuk yang domir antanya latas alni, ketika domir antinya latas alini, betul. Antum nomor dua, ini jangan kau laki-laki. Nah, di sini dikoid dibatasi ya, ditentukan laki-laki saja berarti Jangan kau tanyakan kepada mereka laki-laki. Fadol. Nah, la tas'alhum. Betul. Asanta, bagus. Mm -mm, gitu ya. Nomor tiga, jangan meminta. Ya, meminta sama tanya sama sebenarnya ya. Jangan meminta kamu sekalian. Ya, kalau kalau kita sama ya. Jangan kamu sekalian laki-laki meminta kepada saya. Berarti apa? Latas aluni. Masya Allah. latas aluni atau latat lubuni. Tolaba juga sama artinya meminta atau e, saala ini apa namanya meminta bertanya kita samakan saja latas aluni bagus sekali nomor empat jangan kamu sekalian perempuan menasehati mereka <clears throat> laki-laki latan sohna hum ya nasoha sahu itu adalah menasehati nasoha sahu nun sod dengan hak ya nasoha itu menasihati. Fi'il mudarinya sohu, Ketika kamu sekalian perempuan latan sohna di e, disambung dengan e, domir hum latan sohna hum ya. Latan soh, latan soha, latan sohu, latan sohi, latan soha, latan sohna. Terakhir, jangan kamu perempuan satu ya berarti memerintah dia laki-laki satu orang juga berarti apa kalau memerintah itu amaro ya'muru. Hmm. Amaro ya'muru, ya. Ini kembali ke domir anti. Ya. Ah, ah, gimana berarti? <laughs> Masih belum ini ya. <laughs> Iya. Padahal iya. apa jangan kamu perempuan memerintah dia. La tak murihi. Nah, gitu. Jadi ketika kita udah ketemu domirnya ya amaro ya muru ya muru ini sebagai modal nih sebagai bahan kita terapkan pada domir mukhotob berarti tinggal tak muru lah tak muru tak muru tak muro e, la tak muru la tak mur la tak muro la tak muru la tak muri la tak muro la tak murna ya kemudian kita kita sambung dengan domir e, nasab yaitu huwa la tak murihi jangan kamu memerintah dia satu orang laki-laki ya baik mudah-mudahan terus kita apa namanya uh, mengingat kembali dan juga memurajaah dan terus mengasah apa namanya ilmu sholat kita Yohani rahimani rahimakumullah Fasal berikutnya ini sebenarnya harusnya di uh, diingatkan di awal ya tetapi di sini untuk menegaskan kembali bahwasanya la itu perlu diketahui ada dua macam. hmm. Karena di sini e, langsung dikenalkan yang fi'il nahi gitu ya. Padahal la di situ ada dua macam, ada yang nahiyatun, ada yang nafiyatun. Nahiyatun maksudnya la yang berfungsi untuk melarang, seperti yang sudah kita pelajari. Yang nafiyatun adalah la yang digunakan untuk meniadakan. Untuk meniadakan ya. La nafi dengan la nahi lah gitu ya. Ya. la nahi <clears throat> dijelaskan ma yajzimu al mudhari'a atau mata tajzimul mudhari'a. La yang bisa menjazmkan, mensukunkan fi'il mudhari', ya. Seperti yang sudah kita pelajari. Contohnya la tashrab, jangan kamu minum. La tashrabi, jangan kamu minum untuk laki untuk perempuan. La tashroba, jangan kalian berdua laki atau perempuan minum La tashrabu jangan kalian tiga orang laki-laki atau lebih minum. Dan seperti yang sudah jelaskan itu cakupannya adalah domir muhtab saja gitu ya. Yang enam. Yang enam yaitu anta antuma antum anti antuma antuna. Adapun yang la yang satunya yang nafiyatun ma la al mudhari'a. La di sini memiliki kekhususan tidak menjazmkan. Tidak membuat jazm fi'il mudhari'. Artinya kalau tidak menjazmkan apa? Ya tetap marfu tetap domah. Dan e, nabi di sini tidak hanya sekedar domirnya mukhatab tapi semua domir. Semua domir. Jadi kalau misalkan fiilnya yasrobu, la yasrabu, la yasrabani, la yasrabuna. Tidak me, tidak menghilangkan e, apa namanya huruf satu pun. Dia seperti biasa, seperti tidak tidak mempengaruhi apa namanya tidak merubah kata tersebut. La yasrabu, la yasrabani, la yasrabuna. La tasrabu la tasrabani la yasrabna La tasrabu la tasrabani la tasrabuna La tasrabina la tasrabani la tasrabna La asrabu la nasrabu Tidak menjazmkan fi'il mudore. Artinya apa? Kalau misalkan yang nahya jangan, kalau ini apa? Tidak. La yasrabu dia tidak minum. La yasrabani mereka berdua laki-laki tidak minum gitu. La yasrabuna mereka tiga orang laki-laki atau lebih tidak minum. Terus sampai la nasrabu kami tidak minum. Ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi ini ingat kalau lanahnya itu 6 6 6, 6 domir saja yang di yang diperhatikan atau yang di titik beratkan. Kalau yang nafiah itu semua domir. Nah, gitu. Tadi sama mana tadi? E, tamrin yang nomor 5 tadi, jangan kamu perempuan memerintah dia. Antum ya? Nah, apa kalau misalkan artinya la yasrobna? La yasrobna. Nah. Artinya? Oh, artinya. Eh, artinya iya. Ini maksudnya ana eh, apa namanya la nafia ini karena dijelaskan tidak menjazamkan eh, fi mudhari dan dia dari awal sampai akhir itu eh, apa namanya bisa diterapkan semua. Nah, apa artinya kalau misalkan la yasrobna? Hmm, mereka tidak mereka tiga orang laki-laki tiga orang perempuan tidak minum. Tidak minum, nah gitu ya. Mereka tiga orang perempuan atau lebih tidak sedang minum kan gitu ya, tidak sedang minum. Artinya dia artinya mereka ya tidak minum, diam saja kan gitu ya. Mungkin makan kan gitu. Ah, antum mahi apa artinya la tashrabna? Uh, <laughs> ini bukan jangan ini. <laughs> nafiah ini, nafiah. Kalau yang ya kita sudah lewat ini maksudnya kita sudah mulai apa transisi di situ eh, yang nahya itu sudah kita apa namanya pelajari sebelumnya yang bermakna jangan karena kita fokus di lanafia hanya untuk sekedar melatih saja melancarkan lancarkan berarti kalau lata shobna artinya apa eh. kalau tadi la yasrobna sekarang lata shobna. kamu eh, betul eh, <laughs> ya tiga silakan <laughs> Atau mungkin ini ya, enaknya sih diurut ya. Kalau diurut sih mungkin sebenarnya tartib. <laughs> Kalau ketika loncat-loncat, nah ini memang suka ini. Harus siap. Data nah, serobna berarti kalian. itu Di situ domirnya apa kalau latas robna? Domirnya siapa? Nah itu ya. Bukan, bukan na, tasrobna. Yasrabu, yasrabani, yasrabuna, tasrabu, tasrabani, tasrabuna. Eh, afan lagi. Yasrabu, yasrabani, yasrabuna, tasrabu, tasrabani, yasrabna. Tasrabu, tasrabani, tasrabuna, tasrabina, tasrabani, tasrabna. Nah itu. kami. Salah. <laughs> kalau kami asrabu nasrabu. Oh, iya, Nanti kalau tasrabna, la tasrabna. Bingung ya, masih. Nah, mungkin ini, antum. Orang perempuan Nah itu. Nah itu. Jadi kalian tiga orang tiga orang perempuan atau lebih tidak minum, tidak nah. sedang minum. Kalau nah. tadi kan yang yang nah. seramnya itu kan mereka hunna. Ini domirnya antuna di sini iya. Ah, iya. Iya, hunna nama <clears throat> hunna sama antuna Nah, antum ini untuk melatih saja. La ashrobu itu mudah sekali. Mudah. La ashrobu. La ashrobu. Kan nanti kalau ada nanya, hatas robu ma'an Hal tasrabu ma'an, apakah kamu sedang minum air? La asrabu. <laughs> kan gitu jawabnya la asrabu. Apa artinya? La asrabu. Iya gitu. Saya tidak sedang minum. La asrabu. Saya tidak sedang minum. Kan gitu ya. Antum ahi la yasrabani. Ah, la yasrabani. Ah. La yasrabani. Artinya? Betul. Sudah betul mereka sama sudah sedang tapi orangnya yang salah. Laki-laki, iya justru. Jadi layak sebaban itu mereka dua orang laki-laki tidak sedang minum. Nah di sini ada sedikit uh, uh, supaya mengingatkan lagi keistimewaan film modore Apa artinya latas robani latas robani Hmm. Oh. Uh -uh. Kalian mereka berdua uh. perempuan uh, tidak bisa minum ah. atau yeah. kalian berdua hmm. laki-laki atau perempuan tidak bisa minum. Iya bagus. Artinya di sini ada kemiripan yang sama persis hanya kandungan domirnya beda-beda. Ketika la tasrobani tidak dikepain, tidak ditentukan siapa domirnya, kita sebutkan tiga di situ karena memang itu sama-sama bunyinya sama semua. E, mereka berdua perempuan atau kalian berdua laki-laki atau berdua, berdua, perempuan ya tidak sedang minum gitu. Jadi